رواية فجعل أبي يبكي dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu Anas Abu Hamzah beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda atau beliau berkata berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah SAW minal Ansar dari orang Ansar beliau berkata Inna Allah Azza wa Jal amarani sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah yang maha berkata dan maha tinggi memerintahkan kepadaku an aqra'a agar aku membacakan doa kepada Itu pada ayat namanya yakulil ladzina kafaru min al ila akhir ayat. Yang artinya tidak orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab itu tidak akan pernah beriman, tidak akan pernah lepas dari ketaatan dan keluarnya dari pemahaman mereka yang besar orang Yahudi, orang Nasara dan orang Muslimin sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Ini ayat demikian. Kemudian si Ubay berkata, berkata, ternani ya, ternani Allah menyebutkan ku ya Rasul. Jika mereka baca ayat itu, kata Nabi, nah ya, Allah menyebut nama Fabaka Ubay maka langsung Ubay bin Ka'ab menangis karena Nah terharu karena bahagia Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Dia dapat Rasulullah SAW. Dia terharu dan menangis. Dalam negara yang lain dengan ucapan tadi menjadikan Ubay menangis. Ya, para sahabat Rasulullah SAW hati mereka yang begitu lembut ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun terharu dan sedikit Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat daripada para sahabat. Jika mereka mendapatkan suatu tiba atau suatu ujian dari Allah pun mereka orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang sabar dengan dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun membuahkan pahala bagi mereka. Hadis ini sahih, jadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faidah yang bisa diambil dari kisah hadis ini pertama adalah bayanu di Fadail Ubay bin Ka'ab wa Di situ ada penjelasan tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab. Bahwasanya beliau bila Rasulullah rasihin fil fiqh al-Qur'an wa tilawatih. Beliau adalah termasuk orang yang dalam ilmunya dalam menghafal Al-Qur'an dan membacanya. Beliau diakui seorang sahabi yang kuat kepalanya dan indah bacaannya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bahwa akrahu sahabat. Karena saya baca dari dengan Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang alim dalam baca Al-Quran di kalangan para sahabat. Tapi dalam baca Al-Quran di kalangan para sahabat. Demikian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Utamanya. Yang kedua, kita lihat kajian Allah tawaduk di ilmi bin ahlihi wa in kana duna bisa yang untuk bersikap tawadhu rendah hati rendah diri rendah hati ketika mengambil ilmu kepada ahli walaupun kemungkinan ilmu itu datang dari orang yang lebih rendah daripada kita baik rendah secara keilmuannya di bawah kita atau rendah secara status sosial barangkali orang itu miskin tapi kalau dia menyampaikan ilmu hal kita adalah tawadhu kepadanya. Apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang banyak memberikan ilmu kepada kita, banyak memberikan faedah kepada kita dari ilmu-ilmunya. Walaupun sekarang mungkin dia lebih alim daripada tapi seorang seorang yang baik adalah orang itu tawadu, Ya, berendah diri, berendah hati kepada mantan gurunya yang dahulu. Apalagi orang itu telah banyak memberikan yang kepada dari ilmu-ilmunya. Jangan kemudian melupakan begitu saja. Ya. Kita tahu akidah salah dari mereka. Kita ngerti mandat salah dari mereka. Kita ngerti akhlak salah dari mereka. Tiba-tiba ada sedikit saja satu kesalahan yang tidak fatal kesalahan itu. Aku seolah-olah nggak ada lagi istirahat. Nggak lagi yang menyebut kata ustaz, bahkan dengan kata-kata kerja, jajal, dan lain-lain. Tidak tahu diambil apa dari Jawa. Para Imam Bukhari rahimahullah taala Beliau awal kali menimba ilmu kepada gurunya Muhammad bin Yahya rahimahullah taala. Dulu awal kali beliau sebelum beliau reklah kepada seribu guru yang lainnya. Setelah dia berguru kepada Muhammad bin Yahya, beliau reklah. Melakukan berjalan sambil menghabiskan hampir seribu guru lebih. Lepas itu beliau kembali menemui gurunya Muhammad bin Yahya. Beliau hormat kepadanya. Walaupun Ibu Khori lebih alim daripada gurunya yang pertama kali. Ini akhlak para salaf. Walaupun sekarang dia kenal ilmunya, tapi kalau dia guru kita, memantas orang yang pernah memberikan pendidikan kepada kita dari ilmu-ilmu akidah yang lain adalah seorang itu. Lihat kebaikannya. Jangan apa Lancang dan begitu mudah untuk orang melupakan kebaikan orang lain. La yashkurullah. La yaman Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ya, ini diperhatikan. Nah ini sering ya. Sekarang saya dengan hati ini saya kredit. Orang begitu mudah. Dulu mudah muji, bela-bela ada sedikit kesalahan ada orang yang mau pendusta azab kan itu maksudnya apa faal dalam bahasa Arab al mutaraf namanya faal tahu nggak mawatan faal maknanya mawatan faal itu maknanya sehingga Allah maknanya sangat jadi kalau orang mau ular kerja berarti orang itu anak yang namanya Dajjal. Ya, Fa'al. Artinya kata Rasul, Dajjal itu sangat pendusta. Dajjal. Makanya wajahnya Fa'al. Sekarang kadang-kadang sebut nama orang tiba-tiba begitu oh, Dajjal. Katakan kata Dajjal sangat pendusta. Coba, dia bertanggung jawab atas ucapannya, nanti dia dapat Allah Subhanahu wa taala tujuan dia. Ya, di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawaban. Maya yafidu min qawlin illa ladaihi raqib di Tidaklah Islam yang diucapkan kecuali di kanan kirinya ada malaikat yang senantiasa mencatat dan mengawasinya. Kasihan ikhwan. Ya, kalau kita tidak tahu diam saja, lebih aman di Islam. Ini sering kita dapatkan para ikhwah seperti itu. Tahu ini pendidikan dari siapa? Tahu saya guru kita nggak pernah beli seperti itu. Para ulama apa apalagi. Ya, semua. Diam saja. Amat yang mesti selamat. Baru aku lima. Lantai tanggung jawab. Allah misalkan benar apa hukumnya? Kita mengatakan seperti itu. Kalau kalau kita menjelaskan tentang memang orang itu betul-betul kita sudah sudah berdusta. Jelaskan. Dia umat menjauhinya itu baku. Nah, sudah jelas mereka sekadar. Tapi kalau sesuatu yang belum jelas, dan kita berkata seperti itu, ya silahkan nanti ya dia menanggung jawab sendiri di lebar Allah dan ucapan. Nah, saya lihatkan untuk rendah diri ya, rendah pasti kepada orang-orang yang memiliki ilmu, menyampaikan ilmu atau memberikan ilmu, walaupun orang itu mungkin lebih rendah kadar daripada kita. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه وأمر بأمر من الله سبحانه وتعالى. Di sini Rasulullah SAW yang awal Ubay bin Ka'ab, dia membacakan Al-Quran untuk Ubay bin Ka'ab. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW dengan Ubay tentu lebih utama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak malu untuk menyatakan demikian kepada Ubay, tetapi perintah Allah. Di sini nazarannya adalah seperti itu. Karena orang bertawadu, rendah diri. Lalu Rasulullah lebih mulia daripada Ubay. Tapi Rasulullah mengatakan demikian. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyelesaikan semua ini. Dan yakuni ladina kafar. Perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Jawab buka'i ingin terlepas wasurul surur Dibolehkan untuk menangis ketika mak, ketika bahagia. Atau ketika turun mendapatkan suatu hal yang membuat senang. Ya, misalkan sudah lama belum punya anak, katanya 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, kalau takdirkan istrinya sambil Kemudian bahagia, dia menangis. Itulah yang dibolehkan. Atau kalau mendapatkan berita-berita gembira, Nah, atau kita mendapatkan satu dari Allah Subhanahu wa taala maka hal itu tidak apa-apa. Jadi hal yang bagaimana Ubay Ka'ab ketika mendapatkan gembira nama beliau disebut Allah karena nabinya maka beliau langsung gembira dan beliau menangis terharu karena kebahagiaannya. Siapa yang gak bahagia ya? Namanya disebut Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? gambarannya jangankan ini Allah pun misalkan nama disebut si Robi ini gitu ya. buat orang kan dengan antum dikenal Cek Robi ya. namanya dipanggil panggil Cek Robi tuh? itu ya Allah nama saya disebut si Robi kenapa kan itu baru si Robi ini yang disebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suara yang sangat sangat baik ya sampai menangis yang ketiga atau keempat istihbar awil Qur'an ala aqli mimma yufli ila itqani al-hifzi wa hada sunnatun mutaba'ah tafsir kepada Imam Bukhari yang beliau menulis kita hadis yang beliau hafal. Ya beliau berpikir ya mungkin umat-umat dahulu nanti lemah hafalannya. Maka beliau tulis supaya tak hilang hafalan-hafalan atau hadis-hadis yang beliau riwayatkan sampai hari ini masih terjaga kitab Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah jasa para ulama. Kemudian itu merupakan sunnah yang ada pada orang-orang dahulu yang mana Rasulullah SAW juga dibacakan kepada Al-Quran kepada Jibril atau Jibril bacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW di sama Allah bahkan setiap tahun kali Jibril turun menemui Nabi membacakan Al-Quran kepada beliau kecuali menjelang akhirnya beliau turun dua kali Jibril turun dua kali setiap tahun untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW maka di sini ada pelajaran seorang pun boleh menghafal untuk menguatkan hafalan, dia mendengarkan kepada gurunya atau gurunya kadang orang lain membaca suratnya dia mendengar. Jadi ada seperti itu. Makanya dalam hafal biasanya seorang murid menghafal hafalan dan disetorkan kepada gurunya. Gurunya mendengar, dan gurunya mendengarkan ketika ada kesalahan atau belajar kesalahan. Kalau sudah digulukan kepada gurunya, sudah tuntas, menggunakan kapal. Maksudnya sudah memiliki tanah gitu ya. Memiliki tanah dari sesuatu yang digurukan Al-Quran. Kalau kita amalkan sendiri, tidak disebarkan kepada guru, mesti banyak salahnya. Yang kadang kita tidak tahu di mana letak kesalahannya. Baik kewaahnya, kita tajwidnya, mungkin yang lain. Maka untuk kita tawarkan kepada orang yang alim, yang ngasih di bidangnya. Sehingga kalau kita salah dalam bacaan, kita melakukan. Dua dalam makok makok garam sana bacaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Kalau Qurtubi rahimahullah taala Adi tafsir. Maka itu surah itu surah eh, yang alladziina kafaru. Dikhususkan surah itu bizikri disebutkan diingatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dibacakan kepada Ubay wa al karena apa? Karena istana ada ini minat tauhid wa risalah wal akhlaq wal sabr wal kutub al-munazzal ala anbiya wa dhikr as-salat baka wal wa bayan wa al-jannah wa nar ma'a jah wa jatika di dalam surah al bayinah itu dalam yang kita sampai akhirnya itu di situ mencakup tentang kandungan-kandungan tauhid Bagaimana ancaman kepada orang berbuat kesyirikan dari Allah kita? Ada risalah. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina din. Tidaklah kami diperintah dengan risalah. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin. Kemudian ada apa kitab yang menurunkan juga ada perintah sholat, ya, sholat dan zakat juga tentang abad sembilan dan bagi orang-orang yang beriman. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها sampai akhir ayat. Ayat yang sangat luas dan mengenai mencakup daripada perintah sholat, perintah zakat, ahlul jannah, ahlul neraka, juga tentang tauhid, tentang keikhlasan dan tentang perintah. Mencakup dalam segala hal, terutama surah Al-Zainah. Sehingga surah itu dikhususkan dalam hal ini karena di dalamnya terkandung faedah-faedah yang sangat berarti. Terus selanjutnya sudah telah berlalu membahas satu hadis berarti 453 453 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوه قيل له في الصلاة فقال أمر أبا بكر فليصلي بنا فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي فليصلي Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Kala beliau berkata ketika waktu telah menguat sakitnya sudah semakin parah sakitnya jika beliau tidak bisa mengimami sholat ila lautin sholat maka katakan kepada beliau tentang sholat yang beliau memerintahkan Nurul Abad Bakrin paling Libinan perintahkanlah kepada Abu Bakar agar dia sholat mengimami manusia bagikan di Rasulullah SAW jika beliau sakit maka Aisyah berkata Inna Abu Bakrin Rujul wakil tentunya Abu Bakar itu laki-laki yang rapi, sangat lembut hatinya. Ida para Al-Quran, apabila dia baca Al-Quran, oleh Allah buka, tidak akan terus nangisnya. Jadi kalau dia baca Al-Quran itu, mesti nangis. Sehingga suaranya menjadi tidak jelas. Ini yang dikhawatirkan Aisyah. Eh, Abu Bakar itu orang yang rapi. Memang dia dikenal Abu Bakar itu. Kamu sekali menangis, khususnya apabila baca Al-Quran. Abu Bakar itu orangnya tak gampang menangis apabila baca Al-Quran kawan oleh tangannya. Pakola kata Nabi Muruhu wal Yusalli perintahkan kepada Abu Bakar agar dia mengimani. Bagi riwayat An Aisyah radhiyallahu anha dalam beberapa riwayat yang lain dari Aisyah pula Allah kata Aisyah kullu ina Abu Bakar ina qama maqamat dalam yusma apabila dia berdiri di depan kamu, di depan manusia, di depan duduknya sebagai uh, tempat berdiri sebagai imam, tidaklah didengar oleh manusia suaranya kecuali minyak buka, kecuali tangisnya dari diri. Jadi maksudnya Aisyah mengingatkan agar jangan lupa karena nanti kalau berkali imami, dia menangis saja. Tapi kalau Abu Bakar tetap memerintahkan Abu Bakar sebagai imam. Jadi sini ada bahasa kinayah, ada bahasa isyarat bahwa memang beliau yang nanti akan jadi khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab seorang amir ini mengimami sholat orang dan kaum ini. Jadi nah, ini sendiri dengan isyarat bahwa Allah sudah memberikan isyarat kalau beliau meninggal maka Rasulullah yang akan menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi setelah Rasulullah meninggal itu Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah meninggal. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah fadilah Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa makana alaih bin min az-zawjah wa hadha ala imamati ba'da Rasulullah itu menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu di orang yang memiliki nasab takut kepada Allah Subhanahu wa dan juga ini merupakan dalil untuk dia menjadi imam pimpinan kita apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da allah Ini sebagai syaratnya. Yang kedua, ibabu rifatil qalb wal bukai inda tilawatil Quran. Disunahkan untuk lembut hatinya dan menangis ketika membaca Al-Quran. Disunahkan ya tidak. Tidak berarti kita takaluk yang memberat-beratkan tidak bisa nangis maksa-maksa nangis tidak. Tapi itu muncul dari hati. Dari hati dia dia membaca Al-Quran. Tentu hal itu tidak mungkin bisa kita rasakan kecuali seorang itu ya, memahami makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan. Saya ya, orang bisa langit, kalau nggak paham makna yang dibaca. Kalaupun menangis mungkin bukan karena kita tapi karena terharu. Mungkin lagunya imamnya bagus baca wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar apa seperti kenapa anda ayat tadi ayat makanya bukan kabar gembira Walaupun kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka dapatkan jannah iya, Jadi dia sudah karena memahami. Ya. Kecuali kalau ayat itu bicara tentang neraka. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار ketika bumi kami kali dengan bumi yang baru langit kami gulung kami kali dengan langit yang baru manusia keluar daripada dari alam barzahnya kepada masyar untuk menghadap Allah yang maha esa dan perkasa, guna mempertanggungjawabkan apa amalnya kemudian orang-orang yang berbuat dosa diseret dengan api dengan tali dari api nah, ya. Pak, ya. Tapi tahu tadi, tadi ladzina amanu, bilang kabar gembira kepada orang-orang beriman. Nah, gitu. Ini juga alasan. Kan juga boleh juga berbagian lagi. Ya, malam kalau begitu. Ya. Cuma tentu untuk kita kita menangis ketika terharu dan menjawab tentu orang orang tidak secara global dia tahu mana yang dibaca oleh pemain itu kandungannya secara global secara terperinci sehingga kita mau kepada nangisnya dan sehingga budaya seperti itu. Nah, nah ya, tidak tidak boleh dipaksa-paksa kalau karena dia ya, jangan kemudian maksa-maksa untuk menangis. Kenapa digunakan demikian? Wa inna dzalika la yatasul khusyu'u fi Dan menangis ketika membaca dalam surat atau mendengarkan keras itu tidak menghilangkan kekhusyukan di dalam sholat. Tidak kemudian orang itu tidak khusyuk atau batal karena dia tidak. Yang ketiga, jawab an yaniba al-imam rajulan yusalli bin Diperbolehkan seorang imam itu mencari pengganti naib, yani ibu mencari pengganti pada kepada seorang laki-laki untuk sholat mengimami wakilnya nggak bisa hadir, maka dia bisa mentelpon atau mungkin biasanya dalam masjid itu ada urutan-urutan imam, imam pertama bulan, yang kedua bulan kalau imam pertama nggak ada, maka langsung saja imam kedua menjadi imam. Itu bulan, tapi kalau nggak ada yang ketiga dan jadi diperbolehkan. Maka boleh kita mengaku e, sunnah imam berbeda. Tentu dalam pengaturan disesuaikan dengan kriteria yang dipikir dalam sholat. Maksudnya, seorang imam itu ngerti bikin sholat. Jangan sampai nanti seorang imam tidak tahu pikir sholat. Ketika apa ada kesalahan, bingung. Ya, kesalahan, bingung. Sehingga, kalau bukan sholatnya nanti. Maka seorang imam harus ngerti ketika salah, tapi bagaimana, ketika ditegur bagaimana, dia ngerti pikir-pikir sholat. Ketika dia batal, gimana caranya. Begitu pula yang dibilang imam imam, orang-orang yang betul-betul tidak memahami tentang apa cara sholat, kalau imamnya batal, sikapnya bagaimana, yang bukan itu bagaimana, kalau imamnya salah, ya tegur, dan lain-lain. Ini harus orang-orang yang ahli di Pilihnya seperti itu. Jadi tidak tidak masalah satu masjid itu memiliki susunan imam asal di sebagaimana kriteria yang digunakan oleh syariat. Bukan hanya semuanya saja, ya, tapi makhluk Quran yang paling paling dalam Quran. Kemudian ada pertanyaan. Ada orang bacaannya, hafalannya banyak, panjang-panjang. Yang orang kedua, bacaannya ringkas, biasa, ya, nggak panjang-panjang. Tapi tajwidnya bagus. Yang kedua tadi, panjang-panjang tapi tajwidnya tidak bagus. Maka ini dikedepankan ya. Yang kedua. Yang kedua. Kalau keempat, hafalannya tidak banyak, tapi kalau tajwidnya bagus, itu lebih dikedepankan daripada hafalannya banyak, tapi banyak Ini bukan itu hal yang tidak masalah. Kemudian yang ketiga ada uh, eh, satu lagi. An Ibrahim al an Ibrahim an Ibni Rahman an Abi Rahman bin Auf An Abi Rahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi du'a wa kana fahman. Apa saya terjemahkan? Saya singkat Dari Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf an An Abdul Rahman ibn Auf Ibrahim ibn Abdul Rahman menceritakan bahwa Abdul Rahman ibn Auf salah seorang sahabat yang mendapatkan jaminan masuk jannah orang sahabat yang memiliki kekayaan Utiya oh, bi Bakar Rasulullah didatangkan kepada beliau, disuguhkan kepada Rasulullah makanan sementara beliau dalam keadaan kuat apa kuat. Pakola maka berkata lagi, Rasulullah eh? ya, Kutila Mu'ad ibn Umar. Telah terbunuh Mu'ad ibn Umar bin Umar bin Umair radhiyallahu anhu wa khairu minni. Diceritakan telah terbunuh di uh, medan tembok, di medan jihad Mu'ad bin Umar. dan dia lebih baik daripada saya, lebih baik daripada kita. Para kerjat lahu ma yukafanu, yukafanu Ihi ila jundakun. Maka telah dapatkan baginya sesuatu yang bisa mengkapani kecuali satu hujah saja. Ida ubiya dia waktu badat dijelau, kalau hujah itu ditutupkan ke kepalanya maka akan kelihatan kakinya. Ya kan? Jadi itu nempel. Ya, kalau ditutupkan ke kepalanya kakinya nampak. Baik in dia biha pada badat kalau tutupan ke kakinya maka kepalanya nampak juga saking kecilnya sampai kain kaman saja tidak cukup untuk membungkusnya. Ini ceritanya Abdurrahman bin Auf. Tumma kusitolana minta dunia mengakutip. Kata, sementara kita dibentangkan bagi kita dunia. Saudara kita masih di bidang tempur, tapi kain kafan saja nggak ada. Sementara kita ya, jadi kekayaan فكان في جنة سنتين apa ina أعطينا dunia, ma apa ina kita diberikan dunia apa yang kita beri ya kita diberikan oleh Allah banyak banyak daripada dunia ini فخشينا أن تكون حسناتنا وجدت لنا sungguh aku sangat khawatir kalau seandainya kebaikan-kebaikan kita disegerakan oleh Allah untuk kita sekarang. Ya dia khawatir dengan kekayaannya itu Allah Subhanahu wa taala menyegerakan nikmatnya di dunia ini. Kumajala ya beti hatta para kapal kemudian dia menangis sampai ditinggalkan makanan makanan. Sahabat min ahli jannah ingat sahabat-sahabatnya yang di bidang tempur yang masih kafannya tidak bisa mencukupi dirinya, sementara Allah berikan kepada Abdurrahman bin kekayaan yang banyak. Iya, Khawatir karena kekayaan ini Allah berikan kepadanya disegerakan imannya di dunia dan di atas dadah padahal beliau sudah diberikan bergembira dengan jasa oleh Rasulullah SAW. Tapi demikian masih tetap saja para sahabat takut kepada Allah Subhanahu wa dan mereka untuk menangis dengan kebaikan-kebaikan adalah ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan mereka. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama adalah ibabu tadakkuri fil qalihin wal zuhad yuqalila al insanu min tamassukihi min tamassukihi fid dunya atau di dunya. Disunahkan untuk tadakkur, mengingat, merenungkan sirah para sahabat, sirah orang-orang -orang dan azuhah orang-orang yang zuhud. Sehingga dengan demikian manusia tidak akan sama untuk mencari dunia. Untuk terlalu rakus dengan dunia dengan pengingat terutama orang-orang yang zuhud, orang-orang yang sorry dengan lama mereka. Ini akan mengingatkan orang tidak terlalu loba atau rakus dengan dunia. Dengan kita mengingat seperti itu. Yang kedua, bayar untuk li telah sadiqin awali kamu dan Unair. وحمزة بن عمرو المطلب وغيرهما ممن قتل في سبيل الله awal amr. Di penjelasan adanya keutamaan para pendahulu kita seperti Mustafa bin Onir, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau yang dia mati di perang Uhud. Ya. Dibunuh oleh siapa? Wahsy ya. Wahsy, sudah Dibunuh oleh Wahsy dengan jaminan kalau kau bisa bunuh Hamzah, sudah, Sampai Rasulullah SAW akhirnya wahyu masuk Islam. Tapi setelah baca syahadat kalau kau bisa berlindung itu ketika bertemu aku, maksudnya ya, kalau kamu ketemu aku, kalau itu menjarilah saya. Sampai Rasulullah salah, sebetulnya karena hafiah paman beliau sangat gigih dalam membela Rasulullah salah dan agamanya ini. Karena semua kaum mencintainya. Masih pun Habsi, apa Wasi, kalau Wasi masuk Islam, Rasulullah mengatakan, kalau kamu nanti ketemu aku, kok bisa berpaling dan bukanlah. Ya. Jadi waktu itu kalau Pak Demi itu, ya berlindung di apa maka wajahnya para bapaknya dia jenis gitu, supaya Rasul nggak melihat wajah. Nangis mau Rasul sangat terpukul ketika Hamzah masih di tangan kursi. Kalau tenaganya masih masuk, masuk Islam. Ini orang-orang yang pendahulu kita dari kalangan hadir orang orang yang demikian ya, dikasih keimanan mereka, bimbingan mereka dalam kerja kita ini kuat ya. Semuanya masih lemah, iman yang lemah, yang yang lemah, yang kuat cuma kalau perang, berkelahi, lebih nah Tapi kalau setelah keilmuan kita lemah, amal soleh juga lemah, berapa kita bisa lemah, sholatnya apalagi, apalagi lebih-lebih. Tapi bawahnya kaya sudah tenang, masuk jannah. Ya. Pokoknya eh, sudah masuk sana ini mesti kita. Kalau kita yang paling salafi, yang lainnya bukan salafi, kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ibadina amanu, alaikum anfusakum la tadrukum man dhalla idza tadaitum. Ila Allahi masjurukum jami'an, wa yunafikum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum bagi kalian untuk menolong, meneliti, mengoleksi diri-diri kalian. Dikoreksi dulu. ayat kita kurang banyak. Kekurangan kita terlalu banyak. Ibadah kita masih lemah. Menuntut ilmu kita jauh. Nangis akan gak pernah menangis karena Allah. Alaikum antum. La tadrukum man dhalla idza hadaitum. Karena tidak ada orang yang menyesatkan kalian kalau kalian dapat hidayah dari Maka penting, cari hidayah dari Allah. Cari petunjuknya. Kalau Allah sudah memberikan kita hidayah, orang lain tidak akan bisa membantu kita. Itu maksudnya. La tadrukum masdola. Tidak ada itu. Tidak akan membahayai kalian, mempunyai kalian kalau kalian dapat hidayah dari Allah. Ilawahi marjiukum jadian kepada Allah tempat kembali kalian semuanya. Baina yukum bima kuntum dan Allah akan habarkan apa yang Karena amal kita akan dihabarkan, maka alaikum anfusakum. Jangan seorang perhatikan diri diri kita, Sedikit lagi evaluasi jahat kepada kita sendiri. Mana ini kewajiban mana yang masih kita tinggalkan. Sunnah-sunnah mana yang belum kita lakukan. Kemaksiatan mana yang masih kita lakukan. Ini yang kita jadi orang yang memiliki Allah dengan dengan seorang itu melihat kekurangan-kekurangannya akan muncul Allah akan muncul rasa takut kepada Allah karena banyaknya kelemahan yang ada pada kita, kurangnya iman, kurangnya amal dan lain-lainnya. Nah, ini selanjutnya yang bagi alam mati ayat surah Habah wa ihwanah bijamilin bijamil bijamili fa'ali Tidaklah seorang itu menyebut atau mengingat sahabatnya, saudara-saudaranya dengan penyebutan yang baik-baik saja dari amalan mereka dan menyebutkan kebaikan kedudukan mereka dan mohonkan ampun untuk mereka dan menjauhkan dari menyebut apa yang jelek bagi mereka dan apa yang lemah serta kurang dari mereka. Tadi disebutkan apa? Abdurrahman mengisahkan tahun bin Umar kebaikannya. Nah, dari situ pelajarannya dalam seorang itu juga menyebutkan sahabatnya, ikhwannya dengan dijamili si Ali dengan kebaikan-kebaikan amal Masya Allah, dulu amalnya demikian-demikian. Kemudian kedudukan mereka yang baik, serta memohonkan ampun untuk Allah kepadanya, kepada Allah untuknya, karena dosa-kesalahannya. Dan menjauhkan diri untuk menyebutkan apa-apa yang jelek, apa-apa yang kekurangan pada sahabat kita. Ya, berit Dan malah sebaliknya, yang diingat kejelekannya, kebaikannya nggak pernah diingatkan. Ini kebaikan. Kita maksudnya kalau menceritakan kepada kita, ceritakan yang baik-baik. Ada pun yang kurangnya, ya kita jauhkan, kita tutupi. Atau kita mohon ampun kepada Allah atas kekurangan dan kelemahan kita. Ini adalah satu akhlak yang sangat mulia. Satu lagi, Al-Hadu ala taqalluli ala taqalluli ala taqalluli min ad-dunya wal zina biha wal hadar min tawassu'i fiha والاستدلال بها والتقصير عن واجبات بسببها الحق anjuran untuk takallul untuk ya, tidak begitu lama dengan dunia dan perhiasannya. Nah, kalau itu menyedikitkan maksudnya, nah, jangan terlalu takut dengan dunia dan perhiasannya. Wal hadar dia tahu dan berhati-hati dari keluar-keluar di dalamnya istighfar dengan dunia, waktunya sibuk istighfar dengan dunia saja. Siangnya dunia, malamnya dunia, paginya dunia, zikirnya itu dunia, dunia, dunia, dunia. Baca tidur, dunia, dunia, dunia. Mau tidur, dunia, zikirnya. Sebagai mana dalam ayat, ya, dalam Al-Quran surah apa itu? Wailul likulli humazatil lumazah jadi jama'a ma'ala wa asjadah. Itu orang-orang yang jama'a dan mengumpulkan aktanya wa asjadah dan menghitung-hitungnya. Ibn Utsaimin rahimahullah menafsirkan ayat ini. Maksudnya ayat ini orang itu mengumpulkan duit. Kemudian kita mengumpulkan dihitungnya. Pasti dihitung duit itu jumlahnya sekian. Sekian, hitung lagi. Jumlahnya Ya Sore, hitung lagi jumlahnya Iya Mau tidur, hitung lagi. Baca tidur, hitung lagi. Mana daripada alladhi jama'a malahu wa ajjala. Kenapa mereka berbuat demikian? Yaktabu anna malahu ahlada. Karena dia mengira dan menyangka anna ahlahu wa anna malahu bahwa harta itu ahlada akan kekal. Sehingga dia sama sebenarnya harta itu jauh akan ke kalau mengenalkan. Ini perbuatan orang-orang ya tidak punya iman Ya, maka jalan orang ya, masih ada jangan istiqomah dengan dunia. Silakan dari dunia. sudah terdapat maka jalan yang berpikir yang lainnya jangan berpikir dunia terus berpikir tentang sholatnya, ilmunya, gizinya, bacaan Qurannya, anak-anaknya, itu dipikir. Walaupun itu bukan yang tercela di dunia, tapi yang tercela adalah pada di istiqomah dengan dunia. Mentakdir al wajibati bisa babia akhirnya menjadi kurang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban bisa babia karena sebab istiqomah dengan dunia tadi. Karena dengan dunia, sholat jamaahnya sering kotor, sering terlambat, menuntut ilmunya sering absen dan lain-lain. Maka nah, jangan sampai seperti itu ya Jangan sampai kita istiqol dengan dunia sampai meninggalkan apa kurang kewajiban kita dalam sholat jamaah untuk ilmu jangan. Bagi waktunya, ini waktu kerja, silahkan kerja. Tapi waktu ngaji jangan diganggu dengan dunia. Ya, jangan diganggu dengan yang lain. Ini waktu saya ngaji, aku taklim, saya nggak mau diganggu dengan dunia. Kalau saya dunia, dagangan nanti saja, setelah taklim. Setelah selesai, kalau di kantor saya, ini urusannya ngaji, bukan saya nggak mau diganggu dengan masalah bisnis kalau dalam di ilmu ketika baca quran dan lain-lain. Itu mestinya pandai-pandai seorang selalu mengatur waktu. Sebab juga mau nggak mau kita bisa dunia. Makanya sangat indah apa yang berdoanya Umar bin Khattab. Saya ingat sekali doa itu dan saya berdoa dengan contoh beliau. Beliau lalu berdoa begini, Ya Allah, berikanlah, janganlah engkau banyakkan dunia kami Terlalu banyak, dan aku nanti akan melampaui batas. Tapi janganlah engkau sedikitkan terlalu sedikit sehingga saya nggak bisa memenuhi keluarga saya. Artinya rezeki yang cukup untuk bisa memenuhi keluarganya, tapi tidak terpisah dengan dunia. Sebab namanya dunia itu adalah suklun kokulun kata Nabi. Bijo dan tadi. Kalau orang nggak pandai dan nggak mengimbangi dengan ilmu di, dikhawatirkan orang yang banyak harta nggak bisa Ya. Nanti akan dipermainkan, dikendalikan oleh hartanya. Maka katanya dengan ilmu agama insya Allah kalau kita diberi oleh banyak harta sebagai benar engkau nggak akan terfitnah. Sebab ilmu itulah yang akan menjadikan dia mampu mengendalikan hartanya. Bukan harta yang mengendalikan dirinya. Maka sangatlah indah apa yang dituturkan oleh Alisan Baikul Islam Ibn Taimiyah. Rahimahullah Ta'ala yang memberikan nasihat kepada para orang-orang kaya yang dia mengatakan bahwa jadikanlah hartamu itu seperti keledai tunggangan. Artinya, kau yang mengendalikan adalah seorang muslim yang punya harta, yang mampu mengendalikan hartanya, jangan dikendalikan oleh hartanya. Caranya bagaimana seorang memegang keledai. Nah, sendiri akan berjalan kalau kita pecut. Jika kita pecut, dia berjalan menjadi solimahnya. Rasulullah mengetahui itu, maka Rasulullah menasihati kepada para sahabat waktu itu. Dia mengatakan, Wallahi mal fakra ahsyarikum, walakin ahsyarikum antu tetapi alikum dunia, kama kujibat malikana qablakum. Fatanafasuha, kama tanafasuha, fasuzikum kama asyakum. Demi Allah, kata Rasulullah. Ma fasma ahsyarikum, ma fasma ahsyarikum. Tidaklah kefakiran yang mengkhawatirkan kepada kalian. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dibentangkannya pendaraan dunia sebagaimana dibentangkan umat-umat sebelum kalian. Maka mereka berlomba-lomba dan segera ingin mendapatkan dunia ini. Akhirnya mereka binasa. Sampai kalau kalian seperti mereka, kalaupun kalian akan binasa sebagaimana mereka binasa. Ini artinya apa? Orang orang yang mau berikan rasa tapi tidak mampu menjadikannya, sehingga dia hancur dengan rasanya karena akan diberkuda oleh oleh harta yang besar akan dimanfaatkan untuk baginya dirinya tapi juga akan diberkuda oleh harta jadi yang ada pada orang-orang kafir orang-orang munafik orang-orang musyrik yang harta itu tidak lain adalah budak yang mempermainkan dirinya bagian bila insya Allah taala kalau kita punya iman punya ilmu ya insya Allah walaupun harta kita banyak insya Allah kita eh, selamanya dengan harapan kita mungkin ini yang bisa kita baca Allah Ta'ala melanjutkan. Tak mungkin kita akan selesai kalau enggak. InsyaAllah kita itu pada bab baru ya. Sebelum zuhur di dunia melihat ada akal minha wa qadr ya. Dan kita baca insyaAllah Ta'ala pada teman kita datang. Semoga Allah bihamdik. Dan wa ilaha anta astaghfiruka wa atubu